أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد al Islam, saudaraku seiman, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan istiqomah di atas Islam dan sunnah kepada Anda dan seluruh keluarga dan orang-orang terdekat Anda. Pada kesempatan siang hari ini, kembali kita akan simak kajian ilmiah dari pembahasan eh, bagaimanakah atau kunci apakah yang bisa kita gunakan untuk bisa memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah risalah atau buku yang disusun oleh Anustal Abu Yahya Badrus Salam Hafirullah Ta'ala kita akan simak kesempatan di sesi kedua kajian kita dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan dan uh, partisipasi Anda.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 ingin membahas, membahas tentang yang berhubungan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang merupakan sumber kedua setelah Al-Quran mempunyai kedudukan yang tinggi dia selevel dengan Al-Quran dalam masalah hujah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ala inni utitul Qur'ana wa mitlahu ma'ah ketahuilah aku diberikan Al-Quran dan yang selevel dengan Al-Quran yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari Al-Quran tanpa mempelajari hadis Nabi tidak akan bisa kita lurus dalam memahami Al-Quran Karim. Betapa butuhnya Al-Quran kepada hadis. Akan tetapi hadis menjelaskan Al-Quran Karim Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Al-hadithu yufassirul Qur'an walaysa al-aqs. Hadislah yang menafsirkan Al-Qur'an, tidak sebaliknya. Karena hadis yang menafsirkan Al-Qur'an berarti kita sangat butuh kepada kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akal Islam oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala yang besar bagi mereka yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami'a." Farubba hamil fiqhin ghairu faqih ila man huwa minhu. Semoga Allah memberikan nudrah. Apa itu nudrah? Itu cahaya di wajah. Kepada siapa? Sami amak maqalati kepada orang yang mendengarkan sabdaku. Kepada orang yang mendengarkan sabdaku, apa cuma mendengarkan? Tidak fawa'aha kalau ia memahaminya tentunya akhir memahami hadis butuh kepada ilmu memahami hadis bukan engkau ambil hadis kemudian pahami begitu saja secara letterlet tanpa merujuk daripada kaidah-kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama. Fawa'aha lalu ia memahaminya. Setelah itu apa? wahafilbaha ia pun kemudian menghafalnya dihafalkan wadaha kama sami'a lalu ia sampaikan sebagaimana ia dengar makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata ya awalul ilmi al-istima' Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan hadis dan eh, menyebutkan tentang faedah daripada hadis ini, awal ilmi al-istima'. Awal ilmu itu mendengar. Karena Rasulullah mengatakan, semoga Allah memberikan nubrah cahaya di wajah untuk orang yang mendengarkan sabdaku. Awal ilmi al-istima' wal insaf Ya ilmu, yang awal ilmu itu adalah mendengar dan memperhatikan. Dahulu di zaman subhanallah ya para ulama mereka duduk di majlis syekh fakanna ala ru'usihim at-tuyur seakan-akan di kepala mereka itu ada burung yang hinggap saking khusyuk dan betul-betul memperhatikan syarah dan penjelasan daripada syekh fawa'aha kemudian kata al-imam Sufyan al thawri yaitu yang kedua adalah al-fahmu memahami daripada ilmu yang kita dengarkan itu kita pahami al wajih sahih dengan wajah dan sisi yang sahih berapa banyak hadis yang sahih akan tetapi pemahamannya tidak sahih Nah, di sini kita harus memahami bagaimana hakikat memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ikhwatul Islam sesungguhnya membela hadis dan bergumul dengan hadis itu adalah merupakan keutamaan yang agung sekali. Nah, Imam Nawawi rahimahullah dia berkata sebagaimana dibawakan oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab beliau qawaidut tahdith Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Inna min ahamil ulumi tahqiq ma'rifatil ahaditsin nabawiyyah. Sesungguhnya kata beliau, di antara ilmu yang paling urgen, yang paling penting sekali apa itu? Tahqiq ma'rifatil ahadithin nabawiyah mengenal, mengetahui, mendalami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A'ni ma'rifata mutuniha sahihiha wa hasaniha wa dha'ifiha wa baqiyati anwa'iha al-ma'rufat. Ya, yakni kata beliau mengenal matan-matannya. Ini sahih, hasan atau dhaif ini penting. Ini dulu kita pelajari. Mengetahui hadis ini sahih atau tidak. Supaya kita tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW bersabda, "Man kadaba alayya muta'ammida, falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat tinggalnya di dalam api neraka. Kata Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, "Wadalilu dzalik." Buktinya anna syar'ana mabniun 'ala al-kitabil aziz was sunanil marwiyah. Bahwa syariat kita ini kata beliau berdasarkan kepada Al-Qur'an. Berdasarkan berapa? Al-Qur'an was sunanil marwiyah dan sunnah-sunnah yang diriwayatkan. Wa ala sunan madaru aktaril ahkamil fiqhiyah. Kepada sunnah hadis Nabi itu poros daripada hukum-hukum fikih. Semua hukum fikih akhi diatur oleh hadis. Anda sholat, zakat, puasa, haji, semuanya yang berhubungan dengan masalah fikih dalam kehidupan kita itu semua diatur oleh hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada dalam Al-Quran. Ada enggak dalam Al-Quran? adab makan ada? Hah? Ada nggak dalam Al-Quran adab minum? Ada? Tidak ada. Ada tidak dalam Al-Quran penjelasan kalau sholat itu dimulai dari takbiratul ihram sampai salam? Ada tidak? Tidak ada ya akhi. Makanya orang yang mengingkari sunnah sama saja ia mengingkari Al-Quran. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Nawawi. Fa inna aktsaral ayatil furu'iyat mujmalat wa bayanuha fi sunanin muhkamah. Karena kebanyakan ayat-ayat furu ya fikih itu rata-rata global dan penjelasan serta perinciannya itu ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ulama dan para ulama telah bersepakat ala anna min syartil mujtahid min al qadhi wal mufti bahwa syarat seseorang dikatakan mujtahid baik dia qadhi atau dia orang yang ingin berfatwa an yakuna aliman bil ahaditsil hukmiyat dia wajib berilmu tentang hadis-hadis hukum wajib ya yeah. Fasabata bima zakarna. Dengan ini menjadi tetap kata beliau annal istighala bil hadithi min ajallil ulumir rajihat bahwa menyibukkan diri dengan hadis itu termasuk ilmu yang paling agung wa afdalu anwa'il khairi wa asidil qurubat bahkan itu adalah keutamaan yang paling tinggi dan paling ditekankan kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa kaifa la yakunu kadzalik? Bagaimana tidak begitu kata Imam Nawawi? Ya. Wa huwa mustamilun ala bayani hali afdalil makhluqat. Sementara hadis itu menjelaskan tentang ya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walaqad kana aktsaru ulama bil di fil a'saril khaliyat. Dahulu kata Imam Nawawi, para ulama itu lebih banyak sibuk dengan mempelajari hadis. Makanya di zaman dahulu itu, ya sebelum munculnya madhab, rata-rata di, disibukkan dengan hadis, hadis. Sampai-sampai Al Imam Ahmad Sulaiman bin Mihran Al-Kafili Al-Kufi yang wafat pada tahun 147 atau 148 Hijriah berkata Alimu sibyanakum al-ahadis Ajarkan anak-anak kalian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya subhanallah ya akhi. Di zaman dahulu itu perhatian mereka terhadap hadis luar biasa. Namun ketika muncul madhab, muncul kitab madhab. Akhirnya apa yang terjadi? Orang pun disibukkan dengan kitab madhab, muncul fanatik. Sadaqah Rasulullah. Benar apa yang sabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mengabarkan dalam hadisnya, Inna min ashrafis sa'ah. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dan dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Demikian pula Al Imam Hakim dalam Mustadrak dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah apa? An al ashrar. Orang-orang yang buruk itu diangkat. Wa al akhyar. Orang-orang yang saleh dihinakan. Wajar al qawl. Akan muncul pendapat. Wajuzan al ilm wayukhzanal amal dan akan dikunci amal wa fil qaumi bil masnah laisa minhum man yunkiruha wala man dan akan dibacakan pada suatu kaum makna kata Rasulullah tidak ada yang berani merubah tidak ada yang berani mengkritik lalu ditanya main makna apa itu makna Kata Abdullah bin Amr, kullu basiwa siwa kitabillah. Setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah. Nah, sekarang kita lihat, akhi. Kitab-kitab madhab dijadikan panduan selain kitabullah. Padahal kata Imam Nawawi, para ulama terdahulu, ya kesibukan mereka, perhatian mereka mempelajari tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, anta a'lamu minna bil hadis bil akhbar." Hai Ahmad, engkau lebih tahu dari saya tentang hadis. Fa'idha kana hadisan sahihan. Kalau ada hadis yang sahih, fa'akhbiruna. Tolong kabarkan kepada kami. Hatta adhab ilaih sampai kami berpendapat dengan hadis itu. Makanya akhi Yahya bin Yahya At-Tamimi guru daripada Imam Bukhari berkata ad-difa'u anis sunnah ahabbu ilayya min ad-darbi bis-sayfi fi sabilillah ad-difa'u anis sunnah membela sunnah Nabi lebih aku sukai lebih aku cintai daripada berjihad dengan pedang dan panah Ya. Mungkin perkataan ini akan dipahami oleh sebagian orang yang sebab yang semangat jihad di, di zaman ini. Oh, ini perkataan ngegembosin orang jihad ini. Iya, dianggap penggembosi. Apa kata Yahya ini gurunya Imam Bukhari? Yahya bin Yahya Tamimi. Beliau berkata membela hadis Nabi lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada jihad dengan pedang dan panah. Kemudian dikatakan faqila lahu, Jadi katakan kepada Al-Imam Yahya bin Yahya, ya orang yang berjihad dengan pedang dan panah bukankah dia ya apa apa namanya mengorbankan nyawanya dan lebih capek ternyata membela sunnah itu lebih jauh lebih utama kata Yahya bin Yahya naam dikasir bahkan lebih dari itu makanya akhi membela sunnah itu dibawa dikatakan oleh Al Imam Ibnu Qayyim sebagai jihadul khafah jihadnya orang-orang khusus sedangkan jihad melawan pedang itu jihadul amah jihadnya orang-orang umum artinya orang umum tuh semua bisa jihad dengan pedang dan panah tapi orang belum apa tidak semua orang bisa jihad dengan membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akal Islam ya Allah bukan berarti jihad dengan pedang dan penang nggak boleh lah Allah itu ada tempatnya telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang jelas di sini ya bahwa meng, ya kita menyibukkan diri dengan hadis kita mempelajari hadis menjelaskan kepada manusia tentang yang sahih dan yang dhaif itu termasuk jihad. Al-Ustaz ya, Abu Hakim bin Amr Abdad tadi telah menyebutkan perkataan Abu Darda. Siapa yang mengatakan menuntut ilmu bukan jihad, tatahil bi aqlihi, tuduhlah akal dia. Ada apa? Akhat Islam azani Allah wa iyakum. Maka ketahuilah bahwa Orang yang paling tahu tentang hadis Nabi dialah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Al-Imam Darimi rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya juga dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai. Demikian pula Ibnu Battah. Ya. Berkata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu Ya'tikum qaumun yujadilunakum bi syubuhatil Qur'an nanti akan datang kepada kalian kata Umar suatu kaum yang akan mengajak dialog kalian dengan syubuhatul Quran ayat-ayat mutasya mutasyabihat yang ngantuk saya tunjuk ya nggak apa-apa ya yang ngantuk dulu saya waktu di majlisnya Syekh Utsaimin ah wah ada yang ngantuk anta tuh Habib saya ngomong apa katanya? Bingung dia. Gak bisa jawab. Berdiri aja berdiri. Suruh berdiri. Ngomong lagi saya. Ya, mungkin kalau saya praktekkan kayak itu Utimin lari kan semua. Apa nih Ustaz? Galak banget tuh. Akhi, azan ya Allah wa iyyakum. Sampai mana tadi? <laughs> Lupa saya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, tunakum kaum ya'tikum kaumun nanti akan datang kepada kalian suatu kaum yujadilunakum akan mengajak dialog kalian dengan ayat-ayat mutasya mutasyabihat bahwa dalil-dalil artinya akhi Orang yang berbuat bid'ah, orang yang pemikiran menyimpang, mereka juga punya dalil. Mereka juga berhujah dengan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Apa kata Umar bin Khattab? raja diluhum bis sunan. Cidal mereka dengan sunnah. Fa inna ahlas sunan a'raf bi kitabillah. Karena orang yang paling tahu tentang sunnah, dialah yang paling tahu tentang Al-Quran. Iya. Maka dari itu ya akal Islam. Memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkara yang sangat mulia sekali. Kita berusaha untuk memahami bagaimana tata cara pemahaman yang sahih. Sebelumnya, insya Allah kita akan membahas tentang yaitu bagaimana mengetahui kesohihan suatu hadis. Bagaimana kita tahu ini hadis sahih, ini hadis dhaif? Ini adalah merupakan fase sebelum kita memahami fikih hadis. Sebab kalau antum memahami hadis, oh hadis ini begini begini, begini pasti ketahui hadis ini palsu, percuma, nggak bisa dijadikan hujah. Kalau antum memahami suatu hadis, sudah berusaha mencari fikih hadisnya, ternyata hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Maka kita pelajari dulu bagaimana ya memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengetahui bahwasannya hadis ini sahih atau baik. Akhi, di zaman dulu ada yang disebut dengan sanad. Tahu sanad? Sanad hadis itu Hah? Siapa yang tahu? Hah? Rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Haddatsana ya Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana terus begitu sampai qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sahabat belum dikenal namanya sanad belum. Berkata Muhammad bin Sirin, "Kanu la yas'aluna 'anil isnadi." Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah namun ketika terjadi fitnah, tahu fitnah? Apa yang dimaksud dengan fitnah? Yaitu dibunuhnya Utsman bin Affan dan munculnya firqah-firqah sesat. Kulna, kami pun berkata, Sammu lana rijalakum, sebutkan nama-nama perawi kamu. Fayumbar, maka diperiksa Fa'in min ahli sunnah kalau ternyata perawi ini dari kalangan ahli sunnah fayukbal hadithuhu diterima hadisnya. Wa min ahli bid'ah kalau ternyata dia termasuk ahli bid'ah fala fala hadithuhu maka tidak diterima hadisnya. Mulai mas di zaman sahabat masih hidup sanat itu mulai diperiksa Makanya Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa ada seorang tabi'in datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Faja'ala yuhadithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka tabi'in ini membawakan hadis-hadis dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas Fajala Ibnu Fajala Ibnu Abbas lam yastami ilai. Ternyata Ibnu Abbas tidak mau mendengarkan, dia aja Ibnu Maka tabi'in ini berkata kepada Ibnu Abbas, "Malaka ya Ibnu Abbas, kenapa engkau hai Ibnu Abbas? Aku sampaikan kepada kamu hadis-hadis Nabi tapi engkau tidak